bagaimanakah caranya untuk memaafkan orang yaitu saudara sendiri yang menodainya semasa kecil dendamnya sangat hingga tak mampu memaafkan baik ada menodainya menzinainya mungkin ya ah, menzinainya ketahuilah bahasanya. tutup aib itu tak usah bercerita kepada siapapun mungkin wanita tersebut kalau mendengar suara ini tidak usah cerita kepada siapa tentang penodaan itu Gak usah bercerita kepada suami yang bakal menikahi. Termasuk kami nasihatkan kepada semua wanita yang pernah terpleset dalam zina. Kalau hendak menikah tidak usah bercerita tentang kisah perzinaannya. Berperanlah sebagai seorang wanita yang masih perawan. Jangan cerita. Hanya wanita dungu yang bercerita tentang perzinaan masa lalunya. Dungu dan dungu dan dungu. Dungu karena Nabi tidak boleh. Nabi melarang untuk bercerita. Tidak boleh cerita. Dan termasuk wanita tersebut yang pernah dinodai oleh pamannya atau siapapun Hendaknya jangan bercerita kepada siapapun. Doakan agar Allah mengampuni dan di Allah meng meng meng menjadikan dia orang soleh yang takut kepada zina. Sudahlah urusan serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin marah mendendam dan sebagainya. Marah iya marah maknanya apa? Dia telah diperlakukan dengan tidak benar, ia marah. Akan tapi tetap kita perlu mendoakan dia. Semoga yang menodai tadi diampuni oleh Allah, tidak melakukan lagi, dimuliakan oleh Allah. Doakan semarah apapun kita. Nggak boleh. Kalau nanti dendam, terus berkepanjangan menjadi orang putus asa. Kemudian akhirnya ngurus masalah keperawanan dan sebagainya. Akhirnya menjadi pezina setelah itu, na'udzubillah. Jadi tetap harus membuka hatinya, tapi bukan berarti berkomunikasi, memaafkan, tidak harus ngobrol loh ya. Justru nggak boleh. Kalau dengan perempuan laki-laki yang pernah menzinai, jangan-jangan terulang lagi. Ah, tidak boleh menemui dia, tidak boleh dekat dengan dia. Tidak boleh dekatan dengan dia. Karena kalau dekatan dengan dia takut terjadi apa-apa. Itu bukan tapi bukan berarti kita tidak mendoakan doa yang baik, doakan saja di belakang sana. Semoga yang pernah menodaiku itu ya Allah ampuni dia dan jangan sampai terulang lagi. Doakan yang baik. Kalau kita doain jelek tambah bahaya, tambah jahat, kita diperkosa, nah, diperkosa lagi nanti tambahan. Jadi perlu mendoakan yang baik, tidak boleh kita mendoakan itu juga umat Nabi Muhammad yang kebelasan Dan juga mungkin itu masa lalunya dan sekarang sudah menjadi baik, mungkin sekali. Baik. Dan khusus hal-hal yang semacam ini memang kadang-kadang perlu terapi khusus kepada seorang wanita yang pernah diperlakukan semacam itu kadang-kadang perlu terapi khusus kalau tidak kadang-kadang karena lemahnya ilmu malah menjadi pezina, putus asa, cerita pada orang lain dan seterusnya ini ada terapi khusus dan ada pendidikan khusus untuk tobat urusan kepada Allah Subhanahu wa taala.